PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Awas kau karma pala, kubunuh kau karma pala. Eh, sabarlah Purbaya, sabarlah. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Hah? yang aku harus menuntut balas pada karma pala. Dia telah membunuh ibuku dan membawa lari bibi cempaka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Ucum, bangun dah. Hari sudah siang. Ucum. Pak. Aduh, Pak. Jangan-jangan ada apa-apa dengan si Ucum di dalam kamar. Uh, uh. Iya juga, Bu. Mungkin ada apa-apa dengan si Ucum. Biar aku hancurkan saja pintu ini. Minggir, Bu. Ayo, minggir. Uh, ayo. Oh, anakku. Pak, cepat tolong turunkan ujung, Pak. Cepat, Pak. Pak. Oh, kenapa bisa sampai begini, ujung? Aduh, Kenapa aduh. kau mengambil keputusan seperti ini? Ada apakah? Hah? Aku harus mencari tahu apa yang telah terjadi pada diri anak ini hingga dia mengambil keputusan seperti ini. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai, di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop mulut diare dan disentri perut melilit kebirit-birit stop stop dengan intro stop mulut diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop intro stop pedal stop trap Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan, stop fat. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. serasa Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asti Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Isar Sponsen. Ide cerita C.C. Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-33 ini didukung oleh Rio sebagai Raden Purbaya, Ana Sambayon sebagai Rara Anggen, Yulia sebagai Cempaka, Idris Apandi sebagai Pak Jugal, Eli Panca sebagai Bu Jugal, M. Abud sebagai Dika Hanggara, Eli sebagai Yuyun, Iren sebagai Mira, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya diminta oleh Rara Angken ibundanya untuk menanyakan pada Resi Wanayasa tentang berita ayahandanya di Gunung Sawal. Mengingat keadaan ibunya yang sedang dalam keadaan sakit, Raden Purbaya memutuskan untuk tidak menceritakan perihal ayahandanya pada ibundanya. Sementara itu seorang laki-laki yang gagah dan tampan mengaku bernama Dika Hanggara telah memperkosa seorang gadis desa yang akan segera menikah dengan lurah desa Gunung Batu yang masih muda. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang telah tiba di kamarnya, sejenak dia mematung ketika mendengar pertanyaan ibundanya. Kau sudah kembali, anakku. Mari, masuklah. Ceritakanlah segera kabar tentang ayahandamu. Ah. Hei, kenapa Purbaya? Kenapa kau diam saja? Apakah, apakah... Raden, maaf Ibunda. Ananda seketika teringat pada ayahanda. Ah, Raden, Ibunda bertanya pada Raden tentang berita ayahanda Raden. Oh, Eyang Resi mengatakan dalam waktu dekat utusan itu akan kembali. Ibu diharapkan agar tenang dan jangan berpikir yang buruk tentang keadaan ayahanda. Ya, aku mengerti Purbaya. Walaupun sekejap rasanya, aku pun ingin bertemu dengan ayahandamu. Eh, Ibu, aku, aku panggilkan Eyang Resi. Sudahlah Purbaya, tidak Ku kini sudah hilang kembali. Tapi, Ibu, Ibu tadi kelihatan begitu menderita kesakitan yang amat hebat. Dari wajah Ibu, aku dapat melihatnya. Oh. <laughs> ya, sakit sedikit Purbaya. Tapi kini sudah tidak terasa sama sekali. Tidak ada gunanya kau memanggil Eyang Resi. Aku tahu dia sudah tidak dapat berbuat banyak dengan racun yang bersarang dalam tubuhku ini. Tapi setidak-tidaknya Eyang Resi dapat mengurangi rasa sakit yang ibunda derita. Tidak, tidak anakku. Kini Eyang Resi sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pengobatanku. Ya, itulah makanya aku ditempatkan di sini. Satu-satunya harapan ibumu adalah murid-muridnya yang diutus mencari obat-obatan itu kembali dan berhasil mendapatkannya. Tidak, Ibunda tidak boleh mati dulu. Ibunda harus melihat Ananda membalaskan sakit hati kita pada mereka yang telah membuat kita seperti ini. Membuat Ibunda menderita dan sengsara. Oh, sudahlah anakku berbahaya. Ya, Ibu akan mencoba bertahan sebisa Ibunda. <laughs> Sudahlah, jangan menangis dan bersedih. Pergilah kau berlatih kembali, ya. Saya akan beristirahat, Bunda. Nanti sore baru saya akan berlatih lagi. eh cum, eh, cum, bangun sudah siang, cum. Ah, eh, ah, loh, kok aneh, Bu? Sudah siang begini, Ucum belum juga bangun. Panggil yang keras, Pak. Mungkin dia terlampau lelah kemarin. Jadi tidurnya pula sekali. Eh, sudah dua kali aku memanggilnya. Setengah jam yang lalu aku panggil-panggil. Karena pikir dia masih pulas, aku pergi ngurus ayamku di belakang. Tapi sampai sekarang belum juga bangun-bangun. Aneh sekali ya. Makanya diketuk dan dipanggil yang keras, Pak. Eh, eh, orang mabuk saja aku kira akan bangun dan sadar mendengar ketukanku tadi. Apalagi hanya tidur, Bu. Alah, biar sini. Aku saja yang membangunkannya, Pak. Jom, Ucum, bangun dah. Hari sudah siang. Ucum, Ucum. Eh, benar-benar kebeluk. Pemalas ini anak. Hei, Ucum, bangun, ayo. Dicewer nanti kamu sama bapak. Eh. Pak, aduh pak, jangan-jangan ada apa-apa dengan si Ucum di dalam kamar. Uh, uh, iya juga, Bu. Mungkin ada apa-apa dengan si Ucum. Biar aku hancurkan saja pintu ini. Minggir, Bu. Ayo, minggir. Ayo, ayo, ayo. Pak Jugal Santa, ayah dari Ucum yang tiba-tiba saja menjadi khawatir segera mendobrak pintu kamar anaknya. Dan ketika pintu itu berhasil dibukanya dengan paksa. Oh, anakku. Pak, Pak, cepat tolong turunkan Ucum, Pak. Cepat, Pak. Jessica Santa seketika terpekik panik. Dan kemudian ia menangis histeris ketika melihat tubuh anaknya tergantung di atas kamar dengan leher terikat oleh angkinnya sendiri. Pak. Oh, kenapa bisa sampai begini, Ucum? Aduh, kenapa aduh. kau mengambil keputusan seperti ini? Ada apakah? Aku harus mencari tahu apa yang telah terjadi pada diri anak ini hingga dia mengambil keputusan seperti ini? Hmm, ya, Yuyun dan Mira, ya, aku akan menanyakan padanya. tidak kemana-mana, Pak. Hanya, hanya kami mencuci pakaian di sungai. Dan, dan apakah Yuyun sudah mengetahui hal ini, Pak? Ah, baru saja bah dari sana dan orang tuanya mengatakan ia pergi ke sungai. Pergi ke sungai seorang diri? Iya, memangnya kenapa, Namira? Uh, eh, uh, eh, tidak, Pak. Uh, biasanya kami selalu pergi bersama ke sungai saya dengan Ucum. Hmm, apakah ada sesuatu yang terjadi kemarin pada diri kalian di sungai itu? Hah? Eh, pada diri anakku Ucum? uh, eh, uh, eh, tidak, Pak. Uh, uh, iya, Pak. Uh, iya. Uh, apa yang terjadi dengan anakku di sana? Hmm? Uh, uh, kami bertemu dengan seorang pemuda yang uh, uh, yang sangat tampan, uh, Pak. Pemuda yang tampan? Lalu Ucum sih tidak bicara sedikit pun dengannya. Tapi uh, Yuyun Pak, dia yang banyak bicara dengan pemuda itu. Hmm, siapakah dia? Apakah kau tidak mengenalnya? Dia bukan penduduk sekitar desa ini, Pak. Dia mengaku bernama uh, Dika Hanggara. Hmm, Dika Hanggara. Apakah pemuda itu mengganggu kalian? Uh, tidak, Pak. Pemuda itu sangat sopan. uh, Bahkan teramat sopan. Uh, pemuda itu lebih mirip seorang perayu wanita daripada seorang pelajar sopan. Hmm, aku mencurigai laki-laki itu. Aku harus mencarinya. laki hmm, laki-laki itu mengatakan dia tinggal di gubuk yang tak jauh dari tempat kami biasa mencuci. Hmm, ya. uh, jika begitu, ayo kau antarkan bapak ke sana. Aku akan menanyakan orang itu perihal anakku. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda dan obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbi Farma gadis manis yang kemarin di sungai itu? Hmm? Ada apa? Ah, ini saya bawakan akang makanan. Ah, terima kasih. Kau baik sekali. Mari masuk. Duduklah, tidak usah malu-malu. Hmm? Ah, hmm. Ah. Kau bawakan aku apa? Hmm. Nasi putih, sayur, dan saya potongkan ayam untuk akang. Oh. <laughs> Kau baik sekali. Oh ya, siapa namamu? Ih, Akang begitu? Sudah lupa ya? Uh, nama saya Yuyun. Oh iya iya iya Yuyun Yuyun. Hmm terlalu banyak Akang memikirkan pekerjaan. Jadi Akang sampai lupa dengan namamu Yuyun. Hmm? <laughs> Akang lupa pasti karena memikirkan ujung kawan saya itu. Oh tidak tidak adik manis. Akang justru tertarik pada Yuyun adik Yuyun justru memiliki daya tarik lain daripada yang lain. Hmm? Ah, Kang Dika bisa saja. Iya. Uh, lihatlah. Bulu-bulu halus di tangan adik Yuyun ini pasti disukai oleh setiap laki-laki. Hmm? Eh, hmm? aduh, lepaskan atuh, ah. Kang. Ah? Malu. Nanti juga dilihat orang kan malu. Siapa yang lihat? Kita hanya berdua saja di sini. Hmm. hmm? Lagi pula, Akang cuma pegang-pegang tangan saja. Memangnya kenapa? Adik Yuyun marah? Hmm? hmm? Marah tidak? Uh, tidak. Jika cuma pegang tangan saja, tidak apa-apa. Ah, sebentar adik manis. Pintu itu harus kita tutup. Uh. Malu jika sampai ada orang lewat di depan gubuk ini dan tahu adik sedang berada di dalam sini. Hmm? Tapi Akang? Tidak apa. Kita hanya akan berbicara dengan tenang di sini. Akang. Ketika Hanggara seorang pemuda tampan dan berwatak cabul, kembali tengah bersiap-siap untuk merusak pagar ayu dari seorang gadis desa. Bagaikan seekor kucing liar yang licik, pemuda tampan itu mulai mempermainkan gadis yang masih polos dan bodoh itu. Akan tetapi beberapa saat kemudian, dari ujung persawahan di mana gubuk tempat tinggal pemuda itu berada, Pak Juga dan Mira tampak menuju ke arah gubuk itu. Jika petunjuknya benar, Pastilah itu tempat tinggal pemuda itu, Paman. Ayo, cepat ya. Aku penasaran sekali ingin melihat wajah orang itu. Ah, kau tunggulah di sini, Mira. Biar aku jangan, yang, yang masuk ke dalam sana. Jangan! jangan. Aduh, akan lepaskan! Kang, jangan! Kenapa kau menolak anak manis? Akan! Bukankah kau memang datang kemari untuk itu? Hmm? Ah, Kang, lepaskan! Aduh, Kurang ajar. Pemuda gila agaknya dia itu. Aduh. Hei, hey, Buka pintu ini. Buka cepat. Atau aku hancurkan pintu ini. Ayo buka, buka. Ayo. Mau apa kau orang tua gila? Apakah kau ingin mencari mati di sini? Iya, dialah pemuda yang kami temukan kemarin. Oh, agaknya kau yang mengantarkan kemari, anak manis. Hmm? Huh? Minggir, biarkan aku keluar dari sini. Ah, Kenapa sekarang kau menangis, adik manis? Hmm? Bukankah kau yang datang menemuiku kemari? Kemarilah. Hmm? Bangsat pemuda liar, ha? pemuda liar pengganggu wanita. Katakanlah apa yang kau lakukan dengan anakku. Ha? Eh, siapakah kau orang tua gila? Siapa anakmu? Kenapa kau tiba-tiba datang padaku? Anakku cuma akan segera menikah. Kini tanpa sebab tiba-tiba membunuh dirinya. Dan itu aku tahu setelah kemarin dia bertemu denganmu, hei pemuda gila. Oh. <laughs> Rupanya kau orang tua gadis itu. Ya. Iya, benar. Semalam aku datang mengunjungi kamarnya. Aku hanya ingin mempercepat malam pengantin anakmu. Dan mengenai kematiannya, aku tidak tahu sama sekali. Hmm. Rupanya tidak salah dugaanku. Kaulah penyebabnya. Dan ini kau hendak merusak pagar ayu gadis lain lagi ya? Hmm? Ayo, kau harus mengganti nyawa anakku. Hup. Jika saja kedatanganmu bukan saat ini, tentu aku akan mengampuni nyawamu. Tapi kedatanganmu sayang sekali saat ini. Dan itu telah mengganggu kesenanganku.

Anakmu mati bukan karena tanganku. Tapi kau kini mati benar-benar karena tanganku. Oh, jangan, jangan, jangan bunuh pamanku, jangan bunuh paman juga. Kau selamat orang tua. Karena masih ada seorang gadis manis yang ingin agar kau tetap hidup. Hmm? Nah, kembalilah. Kebumikanlah anak gadismu itu baik-baik. Selamat tinggal anak-anak manis. Hup! Aduh, setan pemuda iblis. Awas kau. Kau kini tidak hanya berhadapan denganku, tapi dengan Sumar, lurah desa Gunung Batu. Hmm, akan ku cari kemanapun kau bersembunyi. Paman, pemuda itu besok masih berada di sekitar desa kita. Malah dia berkata akan mengadakan pertemuan dengan kawan-kawannya di sekitar sini. Di pinggiran sebelah barat desa Gunung Batu. Uh, bagus. Aku akan melaporkan segera perihal ini pada Sumar, Lurah Desa Gunung Batu. Loh, Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Brokol Sirup. Brokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Padepokan Gualarang kembali disibukkan oleh para murid dan beberapa penduduk desa terdekat yang membantu menyiapkan pemasangan umbul-umbul dan memperindah pintu masuk dengan daun kelapa hijau dan kelapa gading yang banyak terdapat di sekitar padepokan. Raden, sudahlah. Beristirahat sajalah dulu. Raden sudah cukup membantu untuk hari ini. Mereka yang bekerja sejak pagi bersama dengan Raden sudah beristirahat dan mereka kini sedang berlatih dalam sanggar padepokan. Biar Bi, aku akan berlatih sore nanti bila pekerjaan ini sudah selesai. Uh, tapi nanti Raden akan menjadi lelah dan tidak dapat berlatih. Bukankah Raden akan ikut dalam pesta pendadaran ini? Raden harus berlatih. Ya, aku tahu, Bing. Tadi pagi-pagi sekali aku sudah berlatih. Dan nanti malam pun aku akan berlatih kembali. Dan aku akan dapat melepaskan lelah sebelum matahari terbenam hingga malam hari tiba. Lihatlah, Bi. Janur yang dibuat oleh kakak-kakak itu. Bukankah bagus sekali? <laughs> iya, bagus. Bagus sekali, Raden. Dan anyaman-anyaman daun ini, Raden. Ah, Raden yang membuatnya. Ya, benar. Aku hanya memperhatikan mereka membuatnya sebentar. Lalu aku mencobanya. Dan lihat, bagus juga kan? <laughs> iya, cukup bagus Raden. oh, lihat itu Raden. Raden karma pala agaknya memanggil Raden. Biarkan saja, Bi. Sudahlah, jangan memperhatikan anak itu. Aku tidak suka dengan sikapnya. Tapi Raden, Bibi telah melihatnya. Nanti dia akan menjadi marah pada kita, pada Raden. Aku tidak takut pada anak itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. entro stop, pil stop trap. obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan, stop trap. Makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Cempaka menjadi cemas melihat sikap dari majikannya yang masih saja tidak mau memperhatikan panggilan dari Raden Karma Pala. putra seorang maharaja besar, yang juga menjadi junjungan dan sembahan ayahandanya Raja Karang Sedana. Nah, para pendengar sekalian, apakah Raden Purbaya akan datang menemui Raden Karmapala? Dan apakah yang kelak akan terjadi pada pesta pendadaran mereka? Siapakah sebenarnya Dika Hanggara itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.